Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis-majlis tauhid. Pertemukan kita di majlis-majlis ta'lim berbicara tentang ilmu yang paling baik, yang paling afdal yaitu ilmu tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas tauhid, mengobatkan kita di atas tauhid. Dan kembali kita bersama kita kasih Syubhat dan kita lanjutkan apa yang menjadi kelanjutan daripada kitab tersebut. Kemarin telah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW kembali memperbarui agama Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh orang Quraisy dan memberitahu mereka bahwa sesungguhnya pendekatan diri, mendekatkan diri kepada makhluk seperti yang mereka lakukan, keyakinan-keyakinan yang seperti yang mereka lakukan kepada berhala-berhala mereka tersebut adalah mampu haqillah semata-mata itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas seseorang selain Allah untuk mendapatkannya tidak pantas seorang malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak pantas mereka untuk mendapatkan keutamaan seperti itu dapatkan doa mendekatkan diri kita kepadanya kalaulah malaikat tidak pantas nabi juga tidak pantas rasul juga tidak pantas maka manusia-manusia selain mereka juga lebih tidak pantas lagi Dilanjutkan oleh beliau, wa illa fahaulai musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allah huwa al khaliq wahdahu la syarika Maka akan tetapi sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah mengakui bersaksi bahwasanya Allah dialah sang pencipta wahdahu la syarikalah satu-satunya tidak ada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik mengakui bahwa Allah lah pencipta. Wa annahu la yarzuku illa huwa. Orang musyrikun Mekah mengakui bahwa tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Wa la yuhyi wa la yumitu illa Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mewafatkan kecuali Allah. Wa la yudabbiru amra illa huwa. Tidak ada yang bisa mengatur seluruh urusan kecuali Dia yaitu Allah. Wa anna jami'a samawati sam'i wa man fihinna wal ardina sam'i wa man fihinna kulluhum 'abidu. Dan sesungguhnya seluruh yang ada di langit yang tujuh dan apa saja yang ada di dalamnya dan bumi yang tujuh lapis dan apa saja yang ada di dalamnya semuanya adalah hamba-hamba Allah wa tahta tasarrufihi wa qahri dan semua itu ada di bawah aturan Allah, ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha aradta dalila ala anna haula'i musyrikun. Apabila kamu ingin tahu dalilnya bahwasanya mereka orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik Mekah, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza, yang mana Rasulullah alaihi wasallam memerangi mereka Apabila kamu ingin tahu dalilnya bahwa mereka bersaksi atas apa yang kita sampaikan tadi, maka bacalah firman Allah Ta'ala berikut ini. Dan itu terdapat dalam surat Yunus ayat 31. Dalam surat Yunus 31, Allah berfirman, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardh Namun pengenalan mereka tidak mengantarkan mereka ke dalam agama Islam. Karena ada yang kurang dalam pengenalan tersebut. Ada yang tertinggal dan yang tertinggal itu yang paling penting. Yang tertinggal itu yang paling penting. Kul, katakan wahai Muhammad kepada orang Quraisy may minas sama'i wal Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Berarti pertanyaannya, hai orang Quraisy, seluruh rezeki yang ada pada kalian ini, seluruh nafkah yang ada pada kalian ini, siapa yang memberikannya kepada kalian? Mereka akan menjawab Allah. Potongan ayat ini, potongan ayat ini memberikan kita keterangan bahwa orang Quraisy yakin satu-satunya yang memberi rezeki adalah Allah. Yakin orang Quraisy Sebagaimana keyakinan yang seharusnya dan itu benar. Keyakinan mereka benar. Dan itu yang Allah inginkan. Bahwa satu-satunya memberi rezeki adalah Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang memberi dari langit dan dari bumi? Semua semuanya Allah. Jadi ini poin pertama. Kita catat bahwa orang Quraisy meyakini rezeki itu datangnya dari Allah. Pertanyaan yang kedua, Amma yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang bisa mengetahui seluruh yang terdengar dan bisa melihat seluruh yang terlihat. Siapa yang pendengarannya tidak ada yang tersembunyi satu suara pun daripada pendengarannya. Tidak ada yang tersembunyi satu benda pun daripada penglihatannya. Siapa yang bisa seperti itu? Mereka akan menjawab, Ini di poin yang kedua. Bahwa orang Quraisy sama-sama meyakini bahwa Allah mendengar seluruh yang mereka ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh yang ada di langit dan di bumi tadi. Pertanyaan yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya adalah awalnya dia mati, Allah jadikan hidup. Awalnya dia hidup, Allah buat dia mati. Siapa yang sanggup untuk itu? Siapa yang sanggup untuk menjadikan awalnya hidup jadi mati? Awalnya mati jadi hidup. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Itu bahasa ringkasnya. Siapa sebenarnya yang menghidupkan dan mematikan ini? Karena kita semuanya asalnya mayit. Kita semua asalnya adalah mati. Manusia memiliki dua kehidupan dan dua kematian. Manusia akan melalui dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama, kematian sebelum hidup bahwa sebelum kita hidup kita adalah orang yang mati. Gak ada apa-apanya. Gak ada. Kita itu gak ada. Berarti mati kan? Kita gak hidup. Kita baru mulai hidup ketika kandungan ibu kita sudah berusia 4 bulan. Ketika malaikat meniupkan ruh ke dalam janin Meniupkan ruh ke dalam janin. Baru kita menjadi orang hidup. Sebelum itu, sampai dunia pertama kali diciptakan oleh Allah, kita nggak ada. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak akan pernah datang kepada kalian, hai manusia, suatu saat di mana kalian sesuatu yang belum pernah disebut-sebut. Kalian itu nggak ada. Allah ingin memberikan kepada kita, saya yang menunjukkan kalian. Kematian kita yang pertama adalah kematian sebelum kita lahir. Sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin ibu kita. Yang ketiga itu ibu pun kita tidak tahu apakah yang keluar laki-laki atau perempuan. Itu kematian yang pertama. Setelah itu kita Allah hidupkan. Hidupkan di dalam rahim. Ketika rahim itu ketika kita berusia 7 ke 4 bulan kita hidup dan kemudian kehidupan itu berlanjut dengan keluarnya kita dari rahim ke alam dunia ini dan kita berlanjut seperti yang kita ketahui sampai kemudian meninggal dunia. Ini kehidupan yang pertama. Ini kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan malaikat maut dalam kematian yang kita ketahui. Dalam kematian yang kita ketahui, bahwa semua yang hidup pasti akan ya mati, pasti akan meninggal dunia. Rohnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di alam barzah. Orang yang meninggal sebelum hari kiamat, dia berada di alam barzah. Barzah artinya pembatas. Barzah artinya pembatas. Di alam barzah, alam yang membatasi antara dunia dan alam akhirat. Alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Orang yang masuk alam barzah, dia sudah keluar dari dunia, tapi belum masuk ke dalam akhirat. Kalau akhirat itu baru ada setelah hari kiamat. Akhirat itu baru ada setelah hari kiamat. Dunia dihancurkan oleh Allah dan bumi ini Allah ganti. Bumi ini Allah ganti, bumi bumi ini juga, tapi Allah ganti. Sehingga semuanya menjadi sebuah padang pasir yang luas tempat berkumpulnya manusia yang disebut dengan padang masyarakat. Jadi pada masa itu dari dunia. Karena dari bumi Allah kita Allah ciptakan, ke dalam bumi kita dikembalikan, dan bumi itu juga kita akan dibangkitkan lagi. Berarti pada masa bumi yang sudah Allah ganti dengan bumi yang tidak seperti yang keadaannya sebelum hari kiamat. Jadi alam barzah, orang yang meninggal masuk ke alam barzah. Rohnya ada di alam barzah, jasadnya ada di alam barzah, dan sebenarnya alam barzah itu bukanlah akhirat dan bukanlah dunia. Dia di tengah-tengah. Itu kita menjadi mayat untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Allah hidupkan kita kembali dalam kehidupan akhirat dan itu adalah kehidupan yang kedua. Di dalam Al-Quran orang-orang yang akan ditakdirkan Allah masuk neraka minta kepada Allah untuk kembali ke dunia dengan mengakui dua kematian dan dua kehidupan. Rabbana dalam Al-Quran amat tanat nataini wa ahyah wa tanat nataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabir Ya Allah Engkau telah mematikan kami dua kali Engkau telah menghidupkan kami dua kali fahal ila khurujim min sabir kami akui itu bisakah kami kembali lagi ke alam berikutnya Tanyakan ke orang Quraisy, siapa ini yang bisa membuat orang mati jadi hidup? Orang hidup jadi mati. Orang Quraisy menjawab, Allah. Tapi poin yang ketiga, bahwa orang Quraisy ketika ditanyakan siapa yang sebenarnya menghidupkan dan mematikan, mereka menjawab Allah. Pertanyaan yang keempat, wa man yudabbirul amr? Siapa yang mengatur seluruh permasalahan? Siapa yang mengaturnya? Orang Quraisy akan menjawab, Allah. Menunjukkan bahwa orang Quraisy, orang Quraisy mengakui keberadaan Allah. Pengenalan mereka kepada Allah ada. Ini menunjukkan dan Allah mengakui dalam Al-Quran bahwa mereka kenal dalam hal seperti ini. Pertanyaan yang kelima, ini dinukilkan dari Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ini pertanyaan yang kelima ya. Tadi empat, tadi empat pertanyaan sudah terjawab. Mereka semua menjawab adalah Allah. Yang kelima, Qul limanil ardu wa man fiha. Tanyakan kepada orang Quraisy wahai Muhammad, milik siapa bumi ini? Milik siapa seluruh yang ada di bumi ini? Milik siapa bumi dan milik siapa seluruh orang-orang yang ada di bumi ini milik siapa sebenarnya? Saya kuluna mereka akan menjawab lillah milik Allah. Pertanyaan berikutnya, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa pencipta penguasa langit yang tujuh Tadi bumi, sekarang langit. Wa Rabbul Azim. Siapa pemilik penguasa aras yang sangat besar? Saya kuluna lillah. Mereka akan menjawab, semua itu milik milik Allah. Pertanyaan berikutnya, yang keberapa lagi? Tujuh. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' Tanyakan kepadanya. Sebenarnya di tangan siapa kerajaan segala sesuatu ini? Ini kerajaan siapa ini? Sebenarnya langit dan bumi dan semua ini kerajaan siapa sebenarnya? Mereka akan menjawab, milik Allah. Tanyakan kepada mereka berikutnya, wahwa yujiru wa la yujaru alaihi. Dia adalah orang Siapa Siapa yang bisa menghadang dan sementara apa yang dia inginkan tidak mungkin terhadang. Namun orang yang berkeinginan ia bisa menghadangnya. Namun kalau ia berkeinginan tidak ada yang bisa menghadangnya. Tanyakan kepada Quraisy. Mereka akan menjawab milik Allah. Di dalam surah Luqman ayat 25 Walain in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sudah ada pertanyaan menciptakan langit dan bumi tadi? Menciptakan sudah ada pertanyaan enggak? Belum ya, memiliki ya? Memiliki. Sekarang menciptakan. Tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Di dalam surat Al-Ankabut 61. Walau in tahu man khalaqa samawati wal arq. Apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pertanyaan sudah ada di atas. Wa karosham syamsa wal qamar. Siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan? Siapa yang mengatur perjalanan matahari dan dan bulan? Ini pertanyaan yang ke ke 89. Ya, nomor aja lah. nomor aja lah. Tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan. Layakulun Allah. Mereka semua akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat lagi yang saya tahu. Sebentar. Dalam surat apa ya? Ada sebuah ayat lagi pertanyaannya berbeda. Ada beberapa pertanyaan disuruh tanyakan oleh oleh Allah pernah gitu oleh Allah Nabi Muhammad disuruh untuk menanyakannya kepada Quraisy langit dan bumi juga penciptaan langit dan bumi dalam surat Az-Zukhruf ayat, ayat 9 Wala in sa'al kaum man khalaqa samawati wal ard Surat Az-Zukhruf ayat 9 Wala in sa'al kaum man khalaqa samawati wal ard yaquluna khalaqahunna al-azizul alim Bila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui ayat-ayat yang tadi yang telah kita bacakan kita bacakan terjemahannya semua menuntun kita kepada orang Quraisy yang mengakui penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, penguasaan Allah terhadap langit dan bumi, pengaturan Allah terhadap langit dan bumi, penguasaan Allah terhadap orang yang akan dipastikan yang akan dihidupkan, penguasaan Allah terhadap rezeki, penguasaan Allah terhadap kerajaan dan kekuasaan, semua ini Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, saya yakin yakinnya. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan orang Quraisy yang seperti itu keyakinan orang Quraisy yang seperti itu mereka telah dianggap sebagai orang Islam oleh Rasulullah saya kita yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad menjawabnya saya tidak ingin itu dari saya seperti itu pengakuan orang Quraisy terhadap Allah. Sedemikian ketat mereka meyakini bahwa semua ini milik Allah. Seluruh yang ada di langit bumi hamba Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah semuanya. Allah yang mengatur. Semua semua ini Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku, tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Seperti itu keyakinan mereka. Pertanyaannya, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, apakah mereka dianggap Islam tidak dengan bukti Nabi Muhammad masih memerangi mereka mengajak mereka kepada agama Islam maka perlu kita ketahui hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid penghambaan diri yang disebut dengan tauhid uluhiyah di dalam istilah bahasa Arabnya bukan tauhid pengagungan bahwa Allah pencipta penguasa segala sesuatu yang di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tauhid rububiyah Tauhid ini yang kurang kekurangan orang Quraisy, kekurangan tauhid ini. Pengakuan mereka bahwa Allah pencipta, Allah pemilik, Allah penguasa, Allah pengatur, Allah pemilik rezeki, Allah segala-galanya. Itu lengkap. Tetapi tauhid rububiyah mereka, pengakuan mereka bahwa Allah penguasa, Allah pencipta, tidak berbuat kepada tauhid penghambaan diri bahwa ketika mereka menghambakan diri mereka tidak murni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka arahkan kepada sesuatu selain Allah agar sesuatu selain Allah ini mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. itu yang kita bahas pada kesempatan kita yang lalu. Adanya perantara antara mereka dan Allah. Mereka membuat perantara antara mereka dengan dengan Allah. Kami tahu yang memberi rezeki itu adalah Allah, tapi prosesnya melalui hubal. Kami tahu kalau yang memberi rezeki itu adalah Allah, tapi prosesnya melalui uzza. Kami minta kepada uzza agar uzza sampaikan itu kepada Allah. Allah perkenankan permintaan uzza sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kami rezeki. Itu yang mereka yakini. agama Quraisy dalam surat Yunus ayat 18. Agama Quraisy Allah terangkan dalam surat Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wayakulun dan mereka memberikan alasan haulai syufa'auna indallah. Mereka itu hanya sekedar pemberi syafaat antara kami kepada Allah. Penolong perantara antara kami kepada Allah. Kami minta kepada mereka karena kami anggap mereka adalah orang-orang saleh. Kami menganggap mereka adalah orang-orang yang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Sementara kami perlu bergelimang dengan dosa. Kami minta kepada mereka agar mereka sampaikan permintaan kami kepada Allah dengan melalui pertolongan mereka. Allah turunkan turunkan rezeki kepada kami. Inilah hakikat agama yang Quraisy. Dan apabila keyakinan seorang muslim seperti ini maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam walaupun dia mengucapkan syahadat beberapa kali dalam sehari. Kalau dia harus membuat perantara antara dirinya dengan Allah, tidak langsung mengarahkan penghambaannya kepada Allah, maka itulah agamanya orang Quraisy. Ya sebenarnya kami minta itu kepada Allah. Namun melalui cincin. Nah, coba lihat melalui ini, melalui itu. Tidak boleh ada yang namanya melalui ini, melalui itu. Karena Allah ingin semuanya langsung diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saking jarangnya pembicaraan tentang masalah ini. Saya secara pribadi pernah di depan lebih kurang 150 sampai 200 siswa SMU Islam di Pekanbaru. SMU Islam. Saya tidak ingin menyebutkan SMU Islam apa supaya tidak ada yang tersinggung. Ketika saya bertanya kepada mereka, saya diberikan beban waktu itu. Ada pesantren kilat kita tahu kan? Kalau sudah Ramadan Ramadan itu sangat sangat laris pesantren kilat di sekolah-sekolah. Saya tanya kepada mereka di awal pertemuan, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa Allah? Siapa Allah? Seluruh yang bisa menjawab menjawab sampai sampai tidak ada lagi yang menjawab maka tunjuk tangan. Silakan. Allah itu pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Yang lain bisa menambahkan, Allah itu yang mengatur seluruh alam ini, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Yang lain. Itu sudah benar, sudah ada. Namun, tapi harus ada tambahan. Ada sesuatu yang saya inginkan. Tentang ini, Allah itu adalah yang begini, yang begitu, yang mengatur, yang begini. Seluruhnya di dalam tauhid rububiyah. Tidak ada yang sampai kepada pemahaman tauhid uluhiyah. Bahwa kita beribadah wajib diarahkan kepada itu yang kita inginkan. Semua yang mereka katakan itu benar dalam tauhid rububiyah. Namun tidak ada satu jawaban pun yang mengarah kepada tauhid uluhiyah. Bahwa kita haram untuk mempersembahkan ibadah kita kecuali hanya kepadanya. Itu yang kita inginkan. Pengasih penyayang disebut. Ya. Penerima taubat dan segala macam penguasa dunia dan akhirat disebut semuanya oleh mereka. Namun tidak ada yang disebut tidak ada di antara mereka yang menyebut bahwa kita wajib menyerahkan seluruh ibadah kita kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada yang Itu yang kita inginkan sebenarnya. Namun tidak keluar satupun dari lebih 150 antara 150 sampai 200 orang pada waktu itu. Dan di SMU Islam. SMU Islam. Bayangkan. Hmm. Jadi calon-calon intelektual Indonesia 20-30 tahun yang akan datang. Saya katakan kepada mereka mohon maaf. Kalau hanya sampai di sini akidah kalian tentang Allah, akidah kalian tidak lebih daripada akidahnya orang Quraisy. Kalau hanya sampai di sini keyakinan kalian tentang siapa Allah Saya bukakan ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Lihat, orang Quraisy mengakui seluruh yang kalian akui. Tapi apa orang Quraisy masih Islam dengan pengakuan ini? Enggak masih Islam. Karena ada yang kurang. Dan yang kurang itu yang paling penting Para ulama berbicara seperti ini. Catat saja dulu nanti kita terangkan apa maksudnya. Tauhid rububiyah menuntut akan adanya tauhid uluhiyah. Sementara tauhid uluhiyah di dalamnya terkandung tauhid rububiyah. kita sudah bisa memisahkan mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah. Uluhiyah, rububiyah yang tadi yang, yang dibicarakan semua dalam ayat ini rububiyah. Penciptaan, penguasaan, kepemilikan, pengaturan, memberi rezeki, menurunkan hujan, mem menghidupkan dan mematikan. Ulang lagi. Oh ya. Tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah di dalamnya terkandung tauhid rububiyah. Begini. Wahai orang Quraisy. Wahai orang Quraisy. Kalian mengakui semuanya ini adalah Allah satu-satunya dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Kalian mengakui yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, penguasa langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memiliki Allah, raja langit dan bumi dan semua yang ada di sini Allah. Kalau memang begitu, tidak ada sekutu baginya, maka seluruh ibadah yang kalian lakukan harus diberikan kepadanya satu-satunya juga. Kalau memang dia penguasa semuanya, pemilik semuanya, pengatur semuanya, satu-satunya, maka ibadah kalian satu-satunya serahkan kepada dia. Jangan diserahkan kepada yang lain. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah menuntut karena zalim hukumnya, kalian akui hanya dia satu-satunya, namun ketika beribadah, kalian buat sekutu untuknya. Bisa dipahami kan? Ya. Makanya tauhid uluhiyah sebenarnya menuntut adanya tauhid uluhiyah. Kalau dia satu-satunya dalam penciptaan, penguasaan, pemberi rezeki, pengaturan, dia semuanya, maka kepada dia satu-satunya juga. Ketika dia tidak memiliki sekutu, dalam penciptaan pengaturan pemberi rezeki menghidupkan mematikan memberikan manfaat memberikan modal menurunkan hujan tidak ada sekutu Allah di sana maka dalam peribadatan juga tidak boleh ada sekutu untuk Allah tidak boleh ada syirik di situ karena orang yang mencipta dia yang berhak untuk dipuja hanya orang yang mengatur yang berhak untuk dimintai pendapat dan dimintai dimintai sesuatu, berdoa kita kepadanya. Yang bisa menghidupkan manusia hanya kepada dia kita minta untuk dipanjangkan umur. Yang bisa menurunkan hujan hanya kepada dia kita minta untuk diturunkan hujan. Yang bisa menahan hujan hanya kepadanya kita minta untuk ditahan hujan. Yang bisa menurunkan rezeki hanya kepadanya kita minta satu-satunya yang bisa menolak mudor dari manusia hanya kepada dia satu-satunya kita minta agar ia menolak dari kita mudarat. Yang bisa menyembuhkan satu-satunya adalah Allah. Hanya kepadanya seharusnya kita berdoa agar Allah sembuhkan kita dari penyakit kita. Dan begitu seterusnya. Kalau dia satu-satunya, kenapa kepada yang lain? Pertanyaannya kalau dia satu-satunya, kenapa permintaan doa dan semacamnya dan doa dan ibadah semacamnya kepada yang lain? Sudah yakinkah kita Allah tentunya penyembuh? Iya. Kenapa kemudian kalau sakit perginya ke batu keramat? Sudah yakinkah kita dia pemberi rezeki satu-satunya? Iya. Lalu kenapa ketika minta rezeki lewat kuburan keramat? Di sini kabur bagi orang-orang yang tidak Allah beri hidayah kepada mereka kepada tauhid yang hak. Mereka berasa bermanfaat. Padahal apa yang mereka yakini bertolak belakang dengan apa yang mereka kerjakan. Satu-satunya pengatur rezeki dia, satu-satunya yang bisa mendapatkan manfaat, yang bisa modal, Allah. Lalu kenapa minta kepada yang lain? Kalau kita sudah meyakini dia satu-satunya, ya minta kepada dia karena dia satu-satunya. Inilah maksud daripada tauhid rububiyah menuntut akan adanya tauhid uluhiyah. Akan adanya tauhid penghambaan diri, penghambaan diri satu-satunya kepada Allah. Peribadatan diri hanya satu-satunya kepada Allah. Sementara makna salah daripada tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah adalah maknanya salahnya seperti ini bahwa orang yang hanya meminta kepada Allah saja pasti karena dia memiliki keyakinan hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Orang yang meminta dilariskan tokonya, dibanyakkan rezekinya, dimunculkan untungnya dalam perniagaannya hanya kepada Allah pasti karena keyakinannya hanya Allah yang bisa melakukan itu. Orang yang ketika ketika awan sudah gelap di, di, di atas, sementara dia sedang ada acara yang harus ramai dan susah kalau seadanya hujan, lalu datang menengadahkan kalanya dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya agar Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya hujan. Itu pasti karena di dalam hatinya ada kandungan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dan begitu seterusnya. Nah, yang bertanya, kira-kira sudah paham kita apa maksud daripada perkataan para ulama wa tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin orang hanya menghadap kepada yang satu-satunya kalau dia tidak yakin hanya dia satu-satunya juga yang bisa untuk mengabulkan apa yang dia minta. Insya Allah dimengerti? Ya. Sehingga kalau tauhid uluhiyah sudah ada, tauhid uluhiyah sudah mantap, itu menandakan telah mantapnya juga tauhid rububiyah. Tapi tauhid rububiyah mantap belum tentu. Belum tentu. Karena kita lihat tauhid rububiyahnya orang Quraisy mantap. Kalah tauhid-tauhid orang-orang yang kalau dalam Nasrani salah. Karena orang Nasrani masih merasa bahwa Isa mengatur alam ini. Orang Quraisy enggak. Yang mengatur alam itu Allah satu-satunya. Coba lihat. Mantap ini orang Quraisy. Tapi itu belum menentukan, menandakan tauhid mereka tentang uluhiyah benar. Karena di sini di sini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jebakan setan yang paling hebat ada di sini di tauhid uluhiyah. Karena dia tahu menyelewengkan tauhid uluhiyah dan tidak memberikannya kepada Allah akan memasukkan manusia ke dalam kesyirikan. Akan memasukkan manusia ke dalam kesyirikan. Walaupun yang diselewengkan itu hanya satu dari sekian puluhan dan ratusan penghambaan diri yang mestinya hanya kepada Allah, lalu kita selewengkan satu poin saja kepada selain Allah cukup untuk mengeluarkan orang dari Islam. Apabila dia tidak bertobat daripada kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, inti dakwahnya syaitan membuat orang berbuat syirik. Inti dakwahnya syaitan menjerumuskan orang ke dalam syirik itu inti dakwah syaitan. Sehingga Allah utus para nabi dan para rasul yang pada inti dakwah mereka menjauhkan manusia daripada syirik. Pas Inti dakwah syaitan. Bagaimana orang masuk ke dalam syirik. Inti dakwahnya para nabi dan para rasul menjauhkan orang dari oleh karena itu target hidup beragama kita yang paling tinggi jauh daripada kesyirikan. Itu target hidup kita yang paling tinggi. Baru setelahnya melakukan kewajiban, melakukan yang sunnah dan yang lainnya. Target yang paling tinggi, jauhkan diri dari yang namanya syirik. Lengkapkan tauhid dalam hidup kita. Oleh karena itu perlu belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Supaya kemudian tahu kita mana yang harus kita capai dan mana yang harus kita jauhi. Kata para ulama, Syaitan apabila mengajak manusia yang pertama dia ajak manusia itu kepada syirik. Yang pertama dia akan mengajak manusia untuk berbuat syirik. Itu target utamanya. Puncak daripada dakwahnya. Kalau dilihatnya orang itu akidahnya bagus, tauhidnya baik, sehingga dia tidak bisa mengajak orang itu berbuat syirik, maka pindah dia kepada target dakwah yang kedua, menarik orang itu ke dalam bid'ah. Apabila dilihatnya ketaatan orang itu kepada Rasulullah kuat, ketaatan orang kepada Rasulullah hebat, di mana orang itu benar-benar menjadikan Rasulullah suri tauladannya, yang tidak ada Rasulullah tidak mau dia terima. Berarti payah setan untuk menjalankan ke dalam bid'ah. Maka baru dia berusaha menjerat orang itu ke dalam dosa-dosa besar. Ketika orang itu asyhadu an la ilaha illallahnya kuat, tidak bisa diganggu tauhidnya, setan coba untuk menjeratnya ke bina. Ketika orang itu asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya benar-benar kokoh sehingga dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, tidak mau melakukan ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya kuat. Maka setan baru berani kepada Target yang ketiga, mengajak orang itu untuk berbuat dosa besar. Karena dosa besar itu disintai oleh syahwat manusia. Memakan harta anak yatim, memakan harta riba, memakan ini, berzina, membunuh, dan yang lainnya, minum koma. Itu dosa besar yang kita ketahui. Baru ke situ diarahkan oleh syaitan. Kalau orang itu ternyata syahwatnya bisa dia kontrol, sehingga yang besar-besar itu tidak bisa syaitan untuk mengarahkannya kepada dosa-dosa besar, baru pindah kepada yang keempat. Syaitan itu targetnya bagaimana orang ini masuk ke dalam dosa-dosa kecil. Baru targetnya pindah dari kepada yang berikutnya masuk orang dalam dosa-dosa kecil. Kecil kan? Iya. Kalau dosa besar nggak sanggup, dia baru berusaha untuk masuk orang itu dalam dosa-dosa kecil. melihat yang tidak pantas untuk dilihat, mendengar yang tidak pantas untuk didengar, membicarakan kata-kata yang tidak pantas untuk dibicarakan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang walaupun itu tidak datang sebagai begini azabnya laknat dan segala macam itu tidak ada tapi itu sangat kecil terjadi dalam kehidupan Kalau itu toh tidak kuat. Setan juga tidak mampu. Orang ini terlalu kokoh, terlalu hebat. Maka dia akan mengajak orang itu melakukan sesuatu pahala yang baik, pahala yang baik, ibadah yang baik, agar orang itu terjauh dari ibadah yang lebih baik daripada itu. <clears throat> Bisa dipahami tidak? Setan baru akan mengajak orang itu melakukan sebuah ibadah yang nilainya lebih kecil daripada ibadah yang di atasnya. Contohnya begini. Ketika orang tersebut bangun jam 3 subuh, dibuat oleh setan dia bersemangat, wah, semangat yang luar biasa untuk sholat tahajud. Sambung lagi kata setan, sambung lagi Perbanyak lagi, panjangkan ayatnya, kamu akan dekat dengan Allah, kamu kamu luar biasa dipompa oleh setan supaya dia terus sholat panjang, sholat malamnya panjang dan hebat. Sampai jam setengah lima, setan buat dia ngantuk. Supaya sholat subuh tidak berjamaah. Akhirnya sholat subuhnya jam jam enam, jam tujuh jam setengah delapan ya tertidur. Mana yang lebih baik? Ya? Salat subuh pada waktunya atau salat tahajud pada waktunya? Dibuat orang itu semangat untuk melakukan amalan baik agar dia terhindar dari amalan yang lebih baik daripada ini. Itu hati-hati. Dan bukan kelas kita yang seperti itu sebenarnya. <laughs> Kita berusaha untuk bisa menjadi kelas itu, kelas ini. Kemudian ketika orang yang seperti ini tidak berhasil, hmm. tidak berhasil, yang akan dilakukan oleh syaitan membuat dia bersedih dengan segala upaya orang-orang bala tentara sekelilingnya, bagaimana orang sekelilingnya membuat orang itu sedih. Itu kerjaan syaitan. Diterangkan oleh para ulama. Nukaimul Jauziyah di dalam kitabnya Tadar Sa'adah tentang syaitan. Berjauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Menerangkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Kembali kepada yang tadi, bahwa target utama syaitan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Maka target hidup kita adalah jangan sampai target utama kita tidak terjamah oleh syirik dan target dakwah kita itu juga. Bagaimana orang terpelihara dari manusia? sesi? Tidak ada yang terbaik yang kita persembahkan kepada seorang manusia, seorang insan melebihi kita membenahi tauhidnya sehingga dia tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tidak ada pemberian kita, pertolongan kita kepada orang jauh lebih baik daripada kita tolong orang kita bantu dia untuk keluar dari kesyirikan dan hidup dengan tauhid tidak terjemah dengan oleh syirik sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu tidak ada yang lebih daripada itu pemberian kita kepada seseorang Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wasallam